ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kecuali mengucapkan kalimat alhamdulillah karena setiap makhluk selalu diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mau tak mau suka atau tidak suka. Kehidupannya tidak akan lepas dari nikmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Dzu rahmatin wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka selaku hamba yang selalu dianugerahkan nikmat hendaklah selalu kita mensyukurinya minimal memperbanyak mengucapkan alhamdulillah tanda syukur kita dengan lisan kita. Salawat beriringan salam Semoga ada anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan kita yang baik. Laqad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapa yang akan mengambilnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang betul-betul bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan adalah orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallahu wa dzakarallaha dan sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara suri tauladan kita atau suri tauladan yang kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persiapan apa setelah kematian. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini dengan judul apa setelah kematian? Kematian bukan segala-galanya. Merupakan satu hal yang keliru. bagi seorang yang mengatakan kepada atau bagi mayat yang dihantarkan ke kuburan dengan mengatakan mari kita menghantar mayat ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini adalah salah. Ini adalah keliru. Karena kuburan bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi dia adalah awal perjalanan yang panjang, yang sangat panjang. Menuju kepada kehidupan yang abadi. Kematian bukan segala-galanya. Banyak orang yang berharap ketika dia melihat ada orang yang mati dengan seketika, Tidak dilalui dengan penyakit, tidak dilalui dengan apa-apa. Sehingga merasa orang yang mati ini tidak menyusahkan orang hidup. Ada orang yang mengatakan, kalau bisa mau mati, biarlah mati seperti orang itu silah. Tidak menyusahkan orang. Bukan kematian tujuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum qaddamat ligat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Antaj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan bimtithali awamirihi wa ijtinabi Engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala tameng, dinding dengan apa kita buat dinding itu? Dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Talq bin Habib dia mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah." وأن تترك معصية الله على نور من الله takhafu azab Allah. Orang yang bertakwa harus dia berilmu. Berilmu terhadap apa yang akan dilaksanakannya dan berilmu apa yang harus dijauhinya. Engkau mentaati Allah ala nuri Allah di atas cahaya dari Allah. Terju sawab Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau takut kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena khawatir dan takut dari azab Allah. Itu yang takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah satu jiwa itu melihat setiap jiwa adalah dia melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya. Masa tua? Tidak. Orang berduyun-duyun untuk menambah investasi dunianya untuk menjamin masa tuanya. Tapi siapa di antara kita yang menjamin bahwa dia akan bisa mendapatkan masa tuanya? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin. Tapi hari esok, kata Ibn Abbas, Yaumal Qiyamah. Hendaklah satu jiwa melihat apa yang telah disuguhkannya, apa yang telah dibuatnya untuk hari akhiratnya. mengikuti dan melalui perjalanan yang panjang untuk kehidupan yang abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam kehidupan kita di dunia kalau kita mau pesta berapa lama kita mempersiapkannya? Bapak Ibu, berapa lama kita mempersiapkan? Sebulan, Dua bulan. Pestanya berapa berapa lama? Satu hari udah capek. Empat jam mungkin. Satu bulan, dua bulan kita persiapkan diri kita untuk menjalankan satu acara hanya empat jam. Berapa persen dari waktu yang telah kita persiapkan? Sekarang, berapa lama kita hidup di dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mali walid dunia, illa karaqibin istazalla tahta syajarati thumma tarakaha." Apa urusanku dengan dunia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiadalah aku kecuali bagaikan orang yang mengendarai kendaraan. Lalu dia berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat. Lalu dia tinggalkan. Berapa lama kita berhenti beristirahat? Sebentar. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan antara kehidupan kita di dunia dengan perjalanan kita yang panjang menuju kehidupan yang abadi. Tidak ada tepi. Kekal waktu persiapan kita sedikit untuk melalui dan menuju kehidupan yang abadi. Apa setelah kematian? Bukan satu hal yang waktu yang pendek. Tapi dia adalah waktu yang panjang. Kalau seandainya dalam kehidupan dunia kita, kita telah menanam sekian bentuk investasi untuk masa tua kita, untuk anak-anak kita, kita bersusah payah, tetapi harta itu akan kita tinggalkan. Tapi sudahkah kita berinvestasi untuk akhirat kita? Sudahkah kita beramal untuk kita meraih hasilnya akhirat kita? Di mana hari yauma Yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih kulli imri'in minhum yawma idh sya'ni yughni. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Masing-masing mereka, masing-masing individu disibukkan oleh urusan mereka masing-masing. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari esok apa setelah kematian? Inilah yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian? Yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian dan banyak sering mengingat kematian akan mengontrol kita dari angan-angan yang panjang di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarga kalimat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hadimiz ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian yang menghancurkan kelezatan yang memutuskan kelezatan yakni kematian yang kedua persiapannya adalah hiduplah seperti orang yang siap meninggalkan dunia Jangan kita hidup seperti orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Faqal, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dunia seakan-akan engkau merantau. Bagaimana orang yang merantau? Orang merantau pasti dia akan pulang ke kampungnya. Kalau dia tidak pulang ke kampungnya itu namanya bukan merantau. Hijrah namanya. Pindah kampung yang merantau itu adalah memiliki waktu yang terbatas di dalam keterasingannya dari kampungnya kemudian dia kembali ke kampungnya jika kita berada di Tanjung Pati ini merantau dari kampung kita program kita 10 tahun kita merantau di dalam perantauan setelah itu kita kembali ke kampung kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 dengan 70 tahun. Itu masa perantauannya Bapak Ibu inilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merantau Apakah dia akan habiskan seluruh keuangan yang didapatkannya selama merantau? Dia habiskan di tempat perantauannya? Atau dia kirim ke kampungnya? Bagaimana Bapak Ibu? Pasti dia kirim. Untuk apa dia kirim ke kampungnya? Dia pengen bikin rumah di kampungnya. Dia pengen berinvestasi di kampungnya. Ketika dia masa perantauannya sudah habis, dia harus kembali ke kampungnya. Dia memiliki pendapatan dan tidak perlu lagi dia bekerja. Dia sudah memiliki rumah yang akan ditempatinya. Begitu bagi orang yang pintar dalam merantau. Berapa persenkah kira-kira yang akan dikirimnya kepada ke kampungnya? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. "Wabtaghi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka ad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kenikmatan yang Allah berikan, gaji yang Allah berikan melalui pekerjaan yang kita lakukan, hasil perdagang yang kita dapatkan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu hidup di dunia. Kira-kira berapa perbandingannya? Mana yang lebih banyak? Kita pergunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mencari kampung akhirat atau mencari dunia. Gimana Bapak Ibu? Dunia atau akhirat? Gimana Pak? Hah? Akhirat. Berapa persen kira-kira? Perbandingan 50-50. Kata orang, ya, kita harus mengimbangi dunia dengan akhirat. Mampukah kita mengimbanginya? Gak mampu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu, jangan lupakan nasibmu, jatahmu di dunia." Kira-kira berapa persen? Berapa Pak? 70 30 mana yang 70? Akhirat. Ya, 70 akhirat, 30 dunia. Baik. Jika Bapak memiliki gaji 1 juta. Ya. 70 harus dikirim ke kampung. 30 jatah kita nyambung hidup Ya. Kalau bapak punya gaji, dengan gaji yang miliki, apakah bapak akan bikin rumah yang megah di tempat perantauan kita? Lalu setelah itu 10 tahun kita tinggalkan? Sementara di kampung belum bikin apa-apa. Berinfak misalkan. Kita menabung, menabung, menabung, menabung. Yang kita tambungkan itu untuk siapa? Untuk kita? Bukan. Itu untuk orang lain, untuk anak kita. Untuk kita mana? Kita sudah capek, sudah letih mencarinya. Tahunya kita pelit menyumbang. Gak mau bersedekah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, Mana kasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Betul atau tidak Bapak? Satu juta Bapak punya, kasih 500 ribu. Berapa yang tersisa? 500 ribu. Berarti kurang. Eh? Kurang atau tidak? Nabi mengatakan, sedekah tidak mengurangi harta. Gimana? Bapak punya gaji, maaf, gaji eh? Taruhlah gajinya satu juta. Takut nanti karena uh, maling banyak sekali. Sudah saya saya masukkan sambungkan saya tabungkan 500 500 ribu sisa berapa 500 berapa uang bapak 500 terus yang di bank uang siapa kita titip di bank 500 di rumah 500 uang kita 1 juta Ya. Begitu juga 500 kita sumbangkan, 500 yang tersisa uang kita 1 juta. Yang satu 500 insya Allah itu adalah untuk kita. Karena apa yang kita sedekahkan itu untuk kita. Apa yang kita tinggalkan belum tentu untuk kita. Jangan-jangan setelah kita menyumbang, pulang-pulang meninggal dunia. Uang 500 bukan hak kita. Tapi ahli waris. Ya, kalau sudah meninggal dunia itu bukan uang bapak lagi. Itu sudah uangnya ahli waris. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu harus diperbaiki mindset kita. Cara berpikir kita. Kehidupan akhirat ini harus kita dahulukan. Karena kita memikirkan apa setelah kematian. Jangan sebagian orang dalam agama yang lain yang dia pikirkan bagaimana saya mati baik. Ya. Sehingga dia mencari uang untuk kematian. Supaya nanti waktu mati bisa dibagi-bagikan uang. Ya, atau mati dikuburkan dengan uang-uangnya. Tidak. Kita hidup untuk memikirkan apa setelah kematian. Bapak Ibu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Umar dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir subah, wa idza asbahta fala tantadhir masa, wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Nabi uh, Ibnu Umar dia mengatakan, "Apabila kamu pada sore hari jangan tunggu-tunggu hari esok, pagi besok." Bisuaklah, bisuaklah ke bisuak. Kalau anda berada waktu pagi, jangan tunggu ah, sore. Jangan kita mengatakan anci dulu, anci dulu, anci dulu. Ya, itu namanya dalam bahasa Arabnya adalah taswif. Sofa amal, sofa amal, sofa amal. Wakut min min kalimah limaradik. Waktu kita sehat, pergunakan untuk mengimbangi waktu kita sakit. Waktu kita masih hidup adalah untuk kematian kita. Jika kamu pada sore hari, jangan tunggu hari esok, pagi besok. Sekarang di dalam manajemen, apa namanya? Kerja hari ini, selesaikan hari ini. Sore tutup buku, selesai. Jangan ditunggu-tunggu sampai besok. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Jika ajal datang tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengulur-ulurnya. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua, yang ketiga Allah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah bertobatlah kepada Allah dengan taubat taubat yang benar-benar taubat. Ulama memberikan syarat taubat itu terpenuhi empat syarat. Tiga dengan hak Allah, empat hak manusia. bertobat dengan lidah, dengan hati dan anggota tubuh. Bertobat dengan lidah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar lebih dari seratus kali setiap hari. Bertobat dengan hati menyesali apa yang telah terjadi, bertekad untuk tidak kembali melakukan pada masa akan datang. Bertobat dengan anggota tubuh adalah menahan anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat tersebut. Kita tahan dia, jangan melakukan maksiat. Kalau dia berhubungan dengan hak orang lain, jika itu adalah harta dan benda, kita kembalikan harta dan benda itu kepada mereka. Jika kehormatan yang pernah kita injak-injak, hendaklah kita mengistihlalkannya, minta maaf. Jadi tobat kita, pernah kita menyakiti hati orang, cara tobatnya bagaimana? Kita beristighfar, kita berhenti tidak tidak menyakitinya. Kita menyesali apa yang telah terjadi. Kita bertegak untuk, untuk tidak mengulangi. Kemudian minta minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Baik. Ada orang minta ketika kita minta maaf dia bilang saya mau saya mau memaafkan asalkan saya kasih uang satu juta. Gimana? Bayar atau tidak bayar? Kenapa dibayar? Hah? Karena kita ingin maaf dari dia. Terlepas dia halal menerima uang itu atau tidak, kita berusaha untuk ya, bagaimana dia memaafkan kita. Ketika kita umbuannya jopiti, ya, mau dia memaafkan, maka itu adalah bagian dari bentuk tobat kita. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang berbuat dosa pada siang hari bertobat. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang pada malam hari berbuat maksiat bertobat. Pintu taubat selalu terbuka. Bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama, apabila nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Yang menandakan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, ketika matahari telah terbit di barat. Maka pada saat itu tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu bilang Allah Subhanahu wa taala di dalam persiapan kita juga maka hendaklah kita perbanyak ibadah. Perbanyak kita bersedekah sebelum ajal datang menghampiri kita. Kalau seandainya ada sudah datang, tidak akan bisa ditangguh sedikit pun. Jangan kita termasuk orang-orang yang menyesali. Dia belum bersedekah ketika aja sudah datang. Dia minta ditangguh. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين maka belanjakanlah infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antaramu kematian Ketika datang kematian itu dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat saja? Untuk apa? Fa'assaddaqa. Wa aku minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala. Kematian satu hal yang pasti. Semua orang meyakini bahwa kematian itu pasti ada. Tidak ada seorang pun yang mengingkari termasuk orang kafir pun mengetahui dengan yakin bahwa kematian itu ada. Akan tetapi orang kafir dengan orang mukmin sangat berbeda. Orang mukmin dia memikirkan apa yang setelah kematian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya. Hisab, menghitung-hitung dirinya. Jika seandainya kita adalah orang yang berdagang atau orang yang melakukan usaha-usaha pasti di akhir tahun dia melakukan perhitungan belabo galih ku atau lebih belabo usaha ku atau indak Dilakukan hisap. Kalau dia tidak lakukan hisap perhitungan, boleh jadi usahanya selalu rugi. Hisap salah satu perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian. Maka andalah sebelum kita dihisap, kita menghisap diri kita dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kata kata Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung nantinya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Lalu wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk apa setelah kematian. Bukan dia beramal untuk apa dia bisa hidup. Tapi dia beramal untuk apa setelah kematian. Dan dia bukan beramal untuk kematian. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang akan berfungsi setelah kematian itu adalah amalan kita. Baik dalam alam barzakh maupun di mahsyar. Di waktu hisab, ard, mizan, di atas sirat. Itu semua yang mempengaruhi kita adalah amalan kita. Jika kita beramal baik, itulah yang akan memudahkan bagi kita untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kenapa kita katakan sangat panjang? Salah satunya saja dalam satu riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di padang mahsyar itu 300 tahun dari hitungan dunia tidak ada perintah dan tidak ada berita dari langit 300 tahun belum lagi dari di, di, di alam barzakh setelah kita mati sampai kepada hari kiamat Allahu a'lam berapa masa yang akan kita lalui. Kalau tadi kita imbaratkan untuk pesta pernikahan hanya empat jam, kita membutuhkan waktu persiapan dua bulan. Yang mana persiapan lebih panjang daripada waktunya pelaksanaan lah bagaimana dengan perjalanan yang sangat panjang menuju kehidupan yang abadi, surga atau neraka? Waktu kita sangat pendek. 60 tahun atau 70 tahun? Lebih dari itu sangat sedikit. Atau kita sudah jatuh dan gugur sebelum kita meraih umur itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Proses kematian yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat dalam menghadiri satu jenazah dari orang Ansar. Lalu beliau pergi ke kuburan dan ketika mayat itu dimasukkan ke dalam kuburannya kemudian kuburan itu sudah dikuburkan atau ditimbun Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihatnya. Di antaranya beliau mengatakan Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr. Kata beliau, minta perlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Nabi mengatakan dua kali atau tiga kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah perjalanan ruh ketika meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة ketika seorang mukmin hamba mukmin ketika hari dia terputus dari dunia dan menghadap ke akhirat turunlah dari langit malaikat yang wajah mereka itu putih seakan seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari mereka membawa kain kapan dari kain kapan sorga. wa min hanutil jannah wangi-wangian dari wangi-wangian surga. Fajlisuna minhum maddal basar. Malaikat-malaikat tadi duduk di samping seorang hamba yang akan dicabut nyawanya tadi, maddal basar. Sejauh pemandangan. Summa yaji'u malakul maut. Lalu datanglah malaikat maut. Maut. hatta yajlisu 'inda ra'sihi sehingga dia duduk di di di, di, di ujung kepalanya. Fayaqul malaikat maut itu mengatakan ya ayyatuhan nafsul mut ya ayyuhan nafsut thayyibah ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan wahai jiwa yang baik keluarlah anda ke pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridaan fatakhruju fatayasilu kama tasilu al-qatratu min fi as-siqa fayakhudhuha lalu nyawa atau ruh tadi mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut teko. Lalu disambutlah oleh malaikat maut. Faida akhadha lam yad'uha fi yadihi qad tarfat 'ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut mengambil nyawa tadi, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya tidak membiarkan di tangannya malaikat maut itu sampai mereka mengambilnya. dan tidak membiarkan sekejap mata pun. Fajaluha fi dalikal kafan. Lalu mereka jadikan atau letakkan nyawa tadi atau ruh tadi di kafan yang telah dibawanya tadi. Wa fi hanut dan aroma tersebut. Fa yakhruju minha ka atyabin nafakh miskin wujidat ala wajil ardh maka keluarlah dari kain kapan tadi aroma kasturi yang sangat baik atau yang melebihi dari aroma kasturi yang ada di permukaan bumi. Fayas'uduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib Lalu malaikat-malaikat tadi membawa roh tersebut ke langit. Tidaklah mereka melewati sekelompok dari malaikat. Kecuali malaikat mereka itu mengatakan. Apa ini roh yang baik tersebut? Atau siapa roh yang baik ini? Fayaquluna fulan, binu fulan. Ini adalah si A nak Si B. بأحسن أسمائه التي kanu يسمون به في الدنيا disebutkan dengan sebaik-baik namanya yang mereka dulu disebut di dunia hatta yantahu bihi ila samaid dunya sampailah malaikat-malaikat tadi membawa roh tadi ke langit dunia fa istaftihuna lahu fa yuftahu lahu Lalu malaikat-malaikat tadi diminta untuk dibukakan pintu langit. Lalu dibukakanlah pintu tersebut. Fayashi'uhu man man uh, min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha. Setiap yang ada di langit tadi menghantar ruh tadi sampai ke langit berikutnya hatta yantahi ila samail sabi'ah sampai berakhir di langit yang ketujuh fa Allah azza wa jalla, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa'idu 'abdi ila al-ard lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tulislah kitab hamba ku ini di tempat yang tinggi dan kembalikanlah hambaku ini ke bumi. Fa inna minha khalaqtuhu khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dari bumi itu aku telah menciptakan mereka. Dan ke dalam bumi itu aku akan mengembalikan mereka. Dan dari bumi itu aku akan mengeluarkan mereka kembali. Fata'udu ruhuhu. Ruh itu kembali. Fayatihi malakan. Lalu datanglah dua malaikat. Fajulisanihi fayaqulani marrabbuk. Lalu dua malaikat tadi membangunkan si mayat tadi. Tadi. Lalu keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberimu rezeki, yang telah menghidupkan mematikanmu. Fayaqulu Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lah, madinuk. Keduanya mengatakan kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulanilah. Keduanya berkata lagi kepadanya. Ma hadzal rajulul bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang telah kami yang telah diutus di tengah-tengahmu? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dia mengatakan dia adalah Rasulullah. فيقولان له وما علمك Lalu dikatakan kepadanya apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku telah membaca kitab Allah. Aku telah mengimaninya dan mempercayainya. Fayunada muna, fayunadi munadin minas sama' an saddaqa 'abdi fa afrishuhu fil minal jannah fa afrishuhu minal jannah lalu penyuruh menyuruh dari langit dengan mengatakan bahwa hambaku jujur dan benar maka bentangkalah dia dari surga fa albisu minal jannah berilah pakaian dia dari surga waftahu lahu baban ila jannah bukakan pintu baginya ke surga Fa'tihi min ruhiha wa tibiha. Lalu datanglah aroma dari surga itu dan kebaikan dari surga. Wa yafsah lahu fi qabrihi mada basarihi. Lalu diluaskanlah kuburannya seluas pemandangan. Wa ya'tihi rajulu hasanin hasanul wajh wa hasan thiyab Tib utibur tibur rih. Lalu datang kepada seorang yang dia itu rajulun hasanul wajhi. Seorang yang wajahnya baik. Hasanus siap. Pakaian yang indah. Tibur rih. Aromanya pun harum. Fayaqulu lalu dia mengatakan Abshir billadhi yasurruk. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan menggembir, yang menyenangkanmu. Hada yaumukum ladhi, hada yaumu ayat, hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang kamu dulu dijanjikan. Fayaqululah Lalu semayak tadi berkata kepada laki-laki tadi, "Man ant? Siapa engkau?" "Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair." Wajahmu seperti wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluk. Aku adalah amalanmu. As-salih. Amalanmu yang salih. Fayaqulu Rabbi aqmis sa'ah. Rabbi aqmis sa'ah. Ya Rabku. Jadikanlah kiamat. Jadikanlah kiamat. Hatta ad'u ila ahli wa mali sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan anakku. Kau muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hamba yang mukmin begitu indah. Dicabut nyawanya dengan baik dan dihantar sampai ke kuburannya dengan baik. Di kuburan dia bisa menjawab pertanyaan dan pertanyaan itu bukan lahir dari hafalan Tapi pertanyaan itu lahir dan bisa menjawab dari perbuatan. Seorang yang tidak pernah mentauhidkan Allah di dunia, dia tidak akan bisa menjawab dengan baik. Seorang yang tidak akan dia, dia tidak pernah melakukan atau menjalankan sunnah Rasulullah, malah dia membenci sunnah Rasulullah di dunia, dia tidak akan bisa menjawab siapa nabi atau laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu. Dia tidak akan bakal bisa menjawab. Karena yang akan menjawab adalah amalan. Amalan orang yang menjalankan kitab Allah. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Dialah yang akan bisa menjawab dengan sempurna. Dialah yang akan bisa menjawab. Rabbi Allah. Rabku adalah Allah. Dialah yang akan bisa menjawab. Dinil Islam. Agamaku Islam. Dan Nabiku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah. Amalan. Amalan. Kita lihat bahwa amalan kita itu akan berwujud. Dia akan pendamping kita nanti di kuburan kita. Untuk itulah kita beramal dunia. Kita beramal dunia untuk apa setelah kematian? Berawal di dalam alam barzakh. Malam yang gelap yang tidak ada kalau kita lihat tidak ada lampu yang menerangi. Ketika kita sebagai seorang hamba yang beriman, hamba yang soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bentangkan kepada kita tikar dari surga. Kita akan diberikan pakaian dari surga. Dibukakan celah bagi kita, celah surga sehingga kita bisa menghirup aroma surga. Namun pada saat itu kita masih dalam kuburan. Itulah yang dinamakan dengan naimul qabr. Kenikmatan dalam dalam kubur. Namun sebaliknya Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abdal kafir idza kana fi qita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh Seorang hamba yang kafir. Ketika dia ingin terputus dari dunia. Dan menghadap kepada akhirat. Turun dari langit malaikat-malaikat yang wajahnya hitam. Kelam. Masuh. Mereka membawa kain pel. Pelap. fajlisu na minhu maddal basar. Lalu malaikat tadi duduk dalam pandangan sejauh pandangan melihat. Sumayaji'u malakul, malakul maut. Lalu datanglah malaikat maut. Hatta idrisu inda ra'sihi. Duduklah di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Ukhruji ila sakhatim min Allah wa ghadab. Wahai jiwa yang keji. Keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala fatafarraqa fi jasadihi fayanzi'uha kama yanzi'u safut min as-suf al-mablul lalu jiwa ruh tadi bersebar di tubuhnya lalu malaikat mencabut dengan cabun cabutan yang paksaan sebagaimana kulit yang basah dicabut. Fa'akhuduha fa'idha akhada lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Lalu diambil oleh malaikat maut. Malaikat-malaikat yang ada tadi yang membawa kain pel tadi, dia tidak biarkan ruh yang keji tadi di tangan malaikat maut sekejap mata pun lalu kemudian dibungkuslah dengan kain tadi fayakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard maka keluarlah dari kain tadi aroma yang sangat-sangat bau melebihi dari aroma yang sangat bau di permukaan bumi ini fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabitha lalu malaikat-malaikat tadi membawa ruh tadi ke langit dan tidaklah dia melewati satu kelompok dari malaikat kecuali malaikat mengatakan ruh siapakah yang keji ini fayaqulu fayaquluna fulanun ibnu fulan Ini adalah anak C, si C anak si D. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusammi yusamma biha fid dunya dengan sejelek-jelek nama yang dahulunya dia diberi nama. Fa yastaftahu lahu fala yaftah lah. Lalu dibukakan pintu langit namun pintu langit tidak dibukakan. Suma qara'a lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca La tuftahu lahum abwabus sama Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat Sampai otak masuk ke dalam lubang jarum roh mereka tidak akan bisa naik ke atas langit Fayaqulullah Azza wa Jal Uktubu kitab, kitabahu fi sijjin fil ard Maka tuliskan Bukunya di permukaan bumi yang paling rendah fatutrah ruhuhu tarhan lalu dilemparkanlah ruhnya dengan lemparan yang kuat fata'ud fatu'adu ruhuhu fi jasadih maka kembalilah ruhnya kepada jasadnya fayatihi malakan fayjlisanihi fayaqulani lahu lalu datanglah dua malaikat dua malaikat tadi membangunkan dia Lalu keduanya mengatakan kepadanya marrobuk. Siapakah robmu? Fayaqulu ha ha la adri. Lalu dia mengatakan wah wah saya tidak tahu. Fayaqulani lahu madinu. Lalu dikatakan kepadanya apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Dia mengatakan ha ha aku tidak mengetahui. Fayaqulu fayaqulani lahu man ladhi ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengahmu fayaqulu ha ha la adri dia mengatakan ha ha aku tidak mengetahui fayunada munadin minas sama lalu menyeru penyeru di langit an kadzdzaba abdi an kadzdzaba abdi bahwasanya ku telah berdusta fa minan nar bentangkan dia tikar dari api neraka waftahu lahu baban ila nar bukakan pintu atau celah dia kepada api neraka fa'tihi min harriha wa sumumiha <coughs> datanglah kepanasannya dan bunga apinya wa yadiqu alaihi qabrah lalu kuburnya disempitkan hatta takhtalifa adla'uhu sampai tulang rusuknya saling ketemu. wa Wa'atihi rajulun qabihul wajhi. Datanglah laki-laki yang wajahnya jelek. Qabihul sawab, eh, qabihul siap, pakaian yang jelek. Muntinur rih, baunya sangat bau. Faqulu abshiril ladzi yasuuk. Terimalah kabar yang sangat menjelekkanmu, yang memburukkanmu. Hada yaumukal ladhi kunta tu'ad. Inilah harimu yang dulu kamu dijanjikan. Fayaqul, man ant? Wajhukal ladhi yaji'u bisyarr. Siapa engkau yang wajahmu membawa berita yang buruk? Fayaqulu, ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi, la tuqim sa'ah. Wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar radio raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan ruh. Perjalanan ruh orang mukmin dan perjalanan ruh orang kafir. Semua manusia akan melalui hal itu. Beriman atau tidak beriman dia dengan kematian dan apa setelah kematian, semuanya akan melaluinya. Azab kubur suatu hal yang pasti ada. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Setiap kita hampir menyelesaikan solat. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr. Siapa yang menolak adanya azab kubur, ketahui dia adalah orang yang sesat. Orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena azab kubur itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang ber, yang berbunyi Wahaqa bi ali fir'aun su'ul su'ul 'adzab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Fir'aun berserta kaumnya dikumpul di, dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan api api pada pagi dan sore. Pada hari kiamat adkhilu ala firaun ashaddal azab. Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang pedih dan azab yang keras. Adanya api yang ditampakkan dihadangkan kepada Firaun dan kaumnya. Itu sebelum datangnya hari kiamat. Setelah dia meninggal dunia, maka itu terjadi pada alam barzakh. Dalam sunnah sangat banyak sekali. Nabi menerangkan bahwasannya adab kubur itu ada. Di antaranya ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu beliau mengatakan innahuma la la yu'adzabani sesungguhnya mereka keduanya ini sedang diazab apa penyebabnya penyebabnya amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah Salah seorang di antaranya dia selalu menebarkan fitnah. Mengadu domba. An-namimah naqlul kalam ala wajhil ifsad. Menukilkan perkataan dalam rangka merusak hubungan. Orang yang menyebarkan namimah fitnah dia akan terancam azab kubur sebelum azab api neraka. Yang kedua, wa amal akhar kata Nabi. Fakana la yastatiru min baulihi aw la yan aw la yatanazzahu min baulihi. Adapun yang kedua, dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Ditafsirkan oleh ulama, dia tidak beristinja telah kencing. Atau dia tidak berhati-hati dari bercikan kencingnya kepada pakaiannya. Dan itu penyebab azab kubur. Masih banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain yang menerangkan azab kubur. Imam Qurtubi, Imam Hafiz Ibn Hajar dia mengatakan, "Lam yunkir azab al-qabr illa al-mulah tidak ada seorang pun yang mengingkari azab kubur kecuali orang yang ilhad yang melenceng dalam agamanya yang keluar dari agamanya wazanadiqah orang-orang zindiq wal khawarij dan orang khawarij wa ba'dul mu'tazilah dan sebagian orang mu'tazilah wa man tamadhhaba bi madhhabil falasifah dan orang yang berpegang dengan filsafat. Wa khalafahum jami'u ahli sunnah. Mereka-mereka ini diselisih oleh seluruh ahli sunnah. Yakni ahli sunnah mengakui semuanya bahawa azab kubur itu ada. Imam Ahmad dia mengatakan, Azabul qabri haqqun. وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ ظَالٌ مُذِلٌ Azab kubur itu adalah hak benarnya. Betul-betul ada. Betul-betul terjadi. Siapa yang mengingkarinya, dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Abu Iz Al-Hanafi dia mengatakan, I'lam, ketahui, إن عذاب القبر هو عذاب البرزخ عذاب قبر itu adalah عذاب pada alam برزخ وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب فله نصيبه من العذاب قبر أم لم يقبر Setiap manusia meninggal dunia, dia akan mendapatkan jatah dari azab apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan sawaun akalat akalatus sibah baik dia dimakan oleh binatang buas aw ihtaraqa fasara ramadan fil hawa aw nusifa aw ghurqa fil bahr atau dia terbakar lalu tubuhnya sudah menjadi menjadi abu lalu ditiup ditebar di atas udara atau dia atau dia tenggelam di dalam laut maka semuanya itu akan merasakan azab kubur atau nikmat kubur karena yang dimaksud dengan azab kubur itu adalah azab atau nikmat alam barzakh Orang mengingkari azab kubur karena dia memakai, akal, memakai akalnya, tidak memakai nafs. Sehingga dia mengatakan bagaimana kalau seandainya seorang mati tenggelam, bagaimana orang yang menjadi abu kena kebakar. Di sini dikatakan Abul Izz Al-Hanafi. Bahwa setiap manusia meninggal dunia, dia pasti akan melewati alam barzakh. Alam barzakh itulah yang dinamakan dengan alam kubur karena pada umumnya manusia yang lah, yang meninggal dunia dalam keadaan normal pasti dia dikuburkan. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tentang azab kubur, apa sebab-sebabnya? Ini perlu kita ketahui agar tidak kita ditimpa azab kubur. Ada orang yang mengatakan Bagaimana dia adab sementara dia belum dihitung. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita kadang-kadang di dunia terkena azab, cobaan disebabkan oleh dosa kita? Sementara kita belum dihitung. Maka kita mendapatkan jatah bagian dari efek perbuatan buruk kita. Begitu juga alam barzakhiyah efek dari perbuatan buruk dunia kita, kita juga akan merasakannya di alam barzakh. Adapun nanti di akhirat, di api neraka, itu setelah melalui peradilan yang sangat adil. Alam barzakh, sebagaimana kita katakan, sangat panjang. Sampai hari kiamat. Kemudian akan terjadi kiamat. Ditiupnya kala oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Israfil. Apa itu as-sur? Wa nufikha sur Ketika ditiupkan di dalam su di sur yang diterjemahkan kepada sang sakala Sur itu adalah seperti tanduk. Ya. Tanduk yang besar, yang agung yang telah masuk di dalam mulutnya malaikat. Ya. Yang mana tinggal malaikat itu meniup jika Allah memerintahkan. Sebagian dari riwayat mengatakan bahwa malaikat Israfil ini telah menundukkan kepalanya dan sur atau tandu itu trompet itu telah di dalam mulutnya. Bagaimana ketika orang ingin bernafas meniup panjang pasti dia akan membawa menundukkan kepalanya untuk bernafas lebih panjang. Maka dia sudah siap untuk meniupkan sasakala apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, dekatnya hari kiamat diawali dengan tanda-tanda hari kiamat. Yang dimakan dengan tanda-tanda kubra. Ini harus kita ketahui Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempelajari tanda-tanda hari kiamat maka dia akan dia akan goyah di dalam kehidupannya di dunia. Dia akan selalu dihantui dengan hari kiamat. Malah kalau ada isu hari kiamat pun dia akan ikut dengan isu itu. Ada orang mengatakan untuk apa kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat? Tidak akan menambah ekonomi kita. Ya. Tidak akan menambah income kita. Enggak, itu akan menambah income Anda akan memperbaiki ekonomi Anda. Jika Anda beriman dengan tanda-tanda hari kiamat, mengimani tanda-tanda hari kiamat termasuk iman kepada yaumil akhir. Kita melihat ada orang yang selalu gelisah hidupnya. Karena takut-takut nanti tahu-tahu datang hari kiamat. Kita katakan tahun ini belum datang hari kiamat. Kenapa? Karena prosesnya panjang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat itu merupakan proses yang panjang. Maka kalau ada dahulu ketika dikatakan bahwa tahun 2012 datang hari kiamat, ada sebagian kaum muslimin yang juga mengiyakan informasi dari kafir itu ini menandakan bahwa dia belum mempelajari iman kepada hari akhir. Dia tidak membaca dan mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila trompet telah ditiup oleh malaikat Israfil, hancur semuanya. maka bumi ini akan dirubah diganti dengan bumi yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala maka muncullah perjalanan yang berikutnya adalah padang mahsyar perlu diketahui ketahui Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala malam pertama kita pada kuburan di dalam kubur jika kita termasuk orang yang sukses di dalam kuburnya, maka apa yang setelah itu akan ringan baginya. Mahsyar, hisab, ar, mizan, sirat, dan langsung dia bisa pergi ke dalam surga. Akan tetapi, kalau seandainya seorang yang tidak sukses di dalam kuburnya, maka apa yang terjadi setelah itu akan lebih berat lagi. Ba'ath wal hashr apa itu baas? Menghidupkan kembali mayat pada hari kiamat untuk dihisap. Adapun hasyr atau mahsyar berkumpulnya makhluk-makhluk pada hari kiamat untuk diperhitungkan dan diadili di antara mereka. Mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir lahir di permukaan bumi. Semuanya akan berkumpul di dalam uh, tempat yang sangat luas. Bagaimana kondisi pada saat itu Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang. Tidak memakai sandal dan tidak disunat Sebagaimana katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan melihat kemaluan orang lain? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, bagaimana dia akan melihat orang lain? Sementara dia disebutkan oleh dirinya sendiri, oleh kondisi dia sendiri, amalan dia pada saat itu yang apa yang telah diamalkannya di dunia. Karena manusia akan dibangkitkan dalam kondisi amalan mereka masing-masing. Masing-masing berkeringat. Matahari dua mil dari kepalanya. Kalau kita sekarang ini berada di bawah terik matahari. Mampukah kita satu jam? Dua jam? Tidak mampu. Yang matahari sangat jauh sekali dari kepala kita. Bagaimana nanti adalah dua mil. Mampukah kita berdiri satu jam Bapak Ibu? Dua jam? Tiga jam? Bagaimana kalau seandainya kita berdiri bertahun-tahun? Nanti di akhirat di padang mahsyar tidak ada bangku tempat kita berduduk. Tidak ada pohon tempat kita berlindung masing-masing kita memiliki keringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke, ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke telinganya. Keringat itu melebar sampai dikatakan 70 hasta kurang lebih 35 meter meluas dari tubuh seseorang. Kalau seandainya keringatnya itu sampai ke telinga, hampir sama orang yang berada di dalam kolam renang yang airnya sampai ke telinga. Orang yang berada dalam kolam renang yang airnya sampai ke telinganya, bisakah dia berdiri tegak lurus? Bapak Ibu, kenapa? Karena air akan masuk ke hidungnya. Maka supaya jangan masuk ke hidungnya dia harus mengangkat kepalanya ke atas. Mampu ke satu jam? Dua jam? Bagaimana dengan 300 tahun? Kondisi kita di padang mahsyar. Tidak ada berita dari langit dan tidak ada perintah datang dari langit. Beruntunglah orang yang dilindungi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan. Di mana mereka itu akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-imamul adil. Penguasa yang adil. Yang kedua, rajulun nasha fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah Bapak Ibu jika anak Bapak Ibu dari kecil dia sudah taat kepada Allah. Ada tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu perlu kita mempelajari yang tujuh ini dan mengikuti langkah-langkah mereka agar kita termasuk orang yang dilindungi, dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar masing-masing kita sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak tidak akan menghiraukan anaknya dan anak tidak akan menghiraukan bapaknya. Karena disibukkan oleh masing-masing urusan mereka masing-masing. Tidak ada perintah, tidak ada berita. Berarti kondisi mereka belum di, diselesaikan. Kalau ada orang yang ditangkap ditangkap langsung dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Waktu dia masuk beratnya 100 kilo. Dua tahun dia dimasukkan dalam rumah tahanan tanpa diadili. Kira-kira setelah dua tahun berapa beratnya? Boleh jadi 50. Kenapa? Karena dia ditekan, dihukum oleh perasaannya sendiri. Dia orang bersalah atau tidak. Tapi kalau seandainya baru ditangkap, langsung diadili, jelas kedudukannya. Lebih dari 300 tahun, kita tidak ditegakkan, tidak dilakukan pengadilan. Sehingga kondisi yang sangat keras dan berat itu, manusia datang kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah agar dilakukan keadilan atau pengadilan di tengah-tengah mereka. Dilaksanakan hisab perhitungan di tengah-tengah mereka. Adam mengatakan, saya tidak mampu. Lalu pindah kepada Nuh. Kemudian pindah kepada Ibrahim. Kemudian pindah kepada Musa. Kemudian kepada Isa. <clears throat> Dan akhirnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, Ana <clears throat> Ana laha itu adalah urusan. Sehingga beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dinamakan dengan syafaatul kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dilakukan penghisapan dan pengadilan terhadap hamba-hambanya. Setelah itu akan ada di hadapan kita adalah ar dan hisab. Ar adalah pemaparan atau dia makan juga dengan memaparkan apa yang telah kita lakukan. Di mana masih Allah memperlihatkan kepada manusia amal yang telah dilakukannya di dunia. Lalu mereka mengakui. Anda telah mengaku melakukan begini, detik sekian hari ini dan hari itu, Anda telah melakukan ini dan itu. Tiada lain bagi seorang hamba dia mengatakan, ya, aku telah melakukannya. Itulah namanya ar Pemaparan atau Allah memperlihatkan amalan kita masing-masing yang telah kita lakukan di dunia. Adapun hisab adalah perhitungan terhadap amalan-amalan kita. Maka pada saat hisab itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita tidak pernah menghiraukan orang lain. Karena pada saat itu kita akan memperhatikan diri kita sendiri. Awal hitungan yang akan dihitung awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amalan yang pertama akan dihisap nanti pada hari kiamat adalah solat. Maka oleh karena itu jangan kita pernah melalaikan solat. Jika seandainya solatnya sempurna, kutibalahu tam. Ditulislah baginya sempurna. Dicek kembali, oke. Okay. Kalau seandainya solatnya tidak sempurna, Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba, kepada malaikatnya. Lihatlah bagi hambaku dari amalan sunatnya. Solat sunatnya. Disempurnakalah dengan solat sunat itu amalan wajibnya. Maka kalau karena itu jangan kita melalaikan solat sunat kita. Dan amalan-amalan sunat. Karena setiap amalan itu dilakukan seperti itu. Solat yang wajib ini Dipertanyakan. Kalau seandainya tidak disem, tidak sempurna, dilihat kepada amal sunatnya. Amal sunat itulah yang akan menyempurnakan sholat wajibnya. Puasa, puasa Ramadan akan dipertanyakan karena itu adalah wajib. Kalau seandainya tidak sempurna, maka dilihat kepada puasa-puasa sunatnya. Zakat harta itu merupakan yang wajib, maka dilihat kalau seandainya tidak sempurna kepada sedekah-sedekah yang dilakukannya dan itu merupakan sedekah sunat haji yang wajib atau umrah yang wajib jika tidak sempurna dilihat kepada umrah atau haji-haji yang sunatnya yang yang dilakukan berkali-kali setelah itu. Kemudian adalah mizan. Mizan itu adalah alat timbangan yang dia memiliki dua daun yang akan menimbang amalan kita. Kita dan diri kita juga ditimbang. Amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafif, khafifatani ala lisan, thaqilatani ala mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di mulut, berat di timbangan dan dicintai oleh Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Ini menunjukkan amalan ditimbang. Mana menunjukkan amalan badan itu ditimbang? Adalah hadis tentang Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia naik ke atas, sahabat ada yang melihat betisnya kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang sangatlah berat nanti di akhirat. Ini menunjukkan juga jasad adalah ditimbang. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lembah api neraka. Kalau seandainya di atas ini dibentangkan tali atau papan lalu disuruh kita menyeberang di atas ini, bagaimana perasaan kita? Ngeri, takut, khawatir kalau seandainya jatuh. Semakin tinggi, semakin rasa takutnya semakin tinggi. Menggamang ketika dia di atas. Loh bagaimana kalau seandainya dalamnya api neraka itu adalah tujuh Puluh tahun perjalanan. Sangat dalam. Bagaimana di bawahnya itu adalah api karena saking beratnya api itu menyalanya dia menjadi hitam. Bagaimana dengan jembatannya? Yang Nabi SAW mengatakan dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari dari pedang. Lalu kondisi jembatan itu licin dan mengelicikan. Bagaimana kalau seandainya kita berjalan di atas tanah liat? Kita tidak akan mampu berjalan dalam kondisi tangan kosong. Bagaimana kalau seandainya jembatan tadi di atas perut api neraka? yang kita mendengar bagaimana bunyinya api. Kita juga mendengar bagaimana teriakan orang yang jatuh dari jembatan itu masuk ke dalam api neraka. Kemudian jembatannya licin, halus, tajam. Sementara itu kita memikul dosa kita. Masing-masing kita memikul dosanya. Semakin ringan dosanya, semakin cepat dia melalui jembatan tersebut semakin berat dosanya, semakin berat dia berjalan di atas jembatan itu. Bagaimana kalau seandainya seorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengambil tanah satu jengkal yang bukan haknya, maka dia akan dipikulkan kepadanya nanti di akhirat tujuh lapis bumi. Berapa volumenya? satu karung tanah, mampukah kita memikulnya kemana-mana satu hari? Satu karung tanah saja. Bagaimana satu jengkal ke bawah berapa volume Bagaimana kalau seandainya kita geser sedikit pembatas dari tanah satu meter? Maka tujuh lapis bumi satu meter itu akan kita pikul. Bagaimana kalau kita mengambil hak orang satu hektar? Bagaimana lebih ratusan hektar? Maka dosanya akan kita pikul. Begitu juga dengan orang yang mengambil harta yang bukan haknya. Termasuk itu adalah harta gulul. Kata Allah Subhanahu wa taala, وما كان لنبي أن يغل ومن, يغ ومن يأتي بما غل يوم القيامة Tidak akan mungkin Nabi itu mengkhianati dalam pembagian harta rampasan perang. Gulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Nabi tidak akan pernah mengkhianati pembagian harta rampasan perang. Siapa mengkhianati pengambilan harta gulul ini maka dia akan membawanya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ada seorang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan zakat. Lalu ketika dia datang dia katakan kepada Nabi ini untuk kalian yakni ini ya zakat dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, coba lihat orang yang mengatakan ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah untukku. Kalau seandainya duduk di rumah bapaknya atau ibunya, apakah dia akan diberi seperti itu? Maka hati-hati bagi kita sebagai pegawai, jangan mengambil hadiah yang bukan dari gaji kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadiatul ummali gululun. Hadiah yang didapatkan oleh pekerja itu adalah gulul yang akan dipikulnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, manistamalnahu ala amalin warazaknahu rizqan fama fawqa dhalika gululun. siapa yang kami tugaskan dalam satu pekerjaan lalu kami beri rezeki dia yakni gaji dan boleh jadi uang jalan uang dinas apa yang diambil da lebih dari itu itu adalah gulul dan gulul itu akan kita pikul nanti pada hari kiamat Kau muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka. Apa itu surga? Dan apa itu neraka? Kenapa kita sering mendengar surga dan neraka? Tidak termotivasi kita dengan amalan kita untuk mendapatkan surga atau tidak menakutkan kita untuk menjauhi dosa yang bisa membawa kita kepada api neraka. Kita sering atau sebagian kaum muslimin berpacu, bekerja, ada yang membuka tokonya 24 jam sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat untuk mendapatkan kekayaan, tapi kekayaan tidak pernah juga datang kepadanya. Tidakkah kita termotivasi untuk mendapatkan sorga. Sorga adalah kampung yang telah Allah persiapkan di akhirat untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagai ganjaran dan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Seperti apa itu sorga? Rasulullah mengatakan la ainun ra'at wala la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak akan sampai kepada apapun yang terlintas di hati seorang manusia. Bagaimanapun kita membayangkan satu kenikmatan dan bayang kita itu belum sampai kepada surga. Kita berikan perumpamaan. Kenapa orang bekerja menumpuk harta? Karena dia pengen kemegahan. Ingin kemegahan, dia melakukan maksiat. Meminjam uang ke bank dengan bentuk riba. Agar dia mendapatkan kekayaan. Sa'ala Musa Rabbahu. Musa berkata kepada Robnya, bertanya kepada Robnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rabbi ma adna al jannati manzilatan. Wahai Rabbku, siapakah tempat yang terendah di dalam surga? Kayak apa sih kenikmatan yang paling rendah di dalam surga? Tidak ada yang lebih rendah dari itu lagi. Qala Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama yadkhulu ahlul jannatil jannata." Dia adalah seorang laki-laki yang masuk ke dalam sorga setelah penduduk sorga masuk ke dalam sorga semuanya. Dia yang paling belakang, terakhir. Fayuqalu lahu lalu dikatakan kepadanya, "Udkhulul jannah." Masuklah ke dalam surga. Fayaqul ay Rabb, "Kaif?" Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk? Waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatihim. <coughs> bagaimana aku akan masuk? Orang semua telah mengambil posisi-posisinya. Dan dia telah mengambil jatahnya. Tidak ada lagi jatah bagiku. Tempat semuanya sudah penuh. Fayaqalulahu. Lalu dikatakan kepadanya. Atarda. Ayakuna laka mislu mulkin. Mislu mulkin malikin minal mulukin dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu rida? Kamu diberikan kekayaan seperti kekayaan seorang raja dari raja-raja di dunia. Kira-kira raja di dunia ini kaya atau tidak? Kaya. Coba raja-raja yang ada di dunia sekarang ini. Negara dia, dia miliki. Kekayaan negara itu dia miliki. Fayaqulu raditu Rabb. Dia mengatakan kalau begitu saya ridha. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerja 24 jam tapi tidak kaya-kaya. Dia melakukan maksiat. Dia melakukan dosa tapi enggak pernah kaya-kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yahmilannakum istita'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah." Janganlah keterlambatan rezeki itu membawamu, menjadikanmu mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Kenapa? Jika Anda masuk surga, Anda akan mendapatkan kekayaan raja. Lalu fayaqulu laka wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu فقال fil khamis. رضيت Rabb. Lalu Allah mengatakan kepadanya, bagimu kerajaan, kekayaan raja itu. Dan semisalnya, semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. Disebut lima kali. Kata orang yang terakhir tadi, saya sudah ridha, saya sudah ridha. Lima kali kekayaan raja. Siapa raja yang paling kaya di dunia ini? Ya, anda akan mendapatkan lima kali lipat dari kerajaan, dari kekayaan raja itu. Fakulu, Lalu Allah mengatakan kepadanya, Hada laka wa ashrata wa ashrata amthalihi. Ini bagimu dan sepuluh kali lipat dari itu. ما اشتهت نفسك ولذت ainuk kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan yang enak bagi matamu anda akan dapatkan semua fayaqulu rabbi raditu rabb lalu orang tadi mengatakan aku ridha itu ya Allah qala rabbi fa'alahum manzilatan faqala ulaika alladhina aradtu gharasat karamatuhum biyadi fakhatabat عليها. lalu dia minta kepada yang lebih tinggi lagi yang ala kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kekayaan seorang raja saja sudah cukup apalagi lima kali lipat Dikali lagi 10 lipat lagi. Itu adalah kenikmatan yang paling kecil di dalam surga. Bagaimana dengan Jannatul Firdaus? Tentu lebih dari itu lagi. Dan yang paling nikmat Bapak Ibu dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semua kenikmatan yang ada dalam surga. Maka itu akan dilihat oleh setiap orang mukmin. Adapun api neraka. Api neraka adalah tempat kampung yang disiapkan oleh Allah untuk orang kafir, munafik, pelaku maksiat dari orang-orang mukmin dengan segala bentuk siksaan. Apa yang paling ringan siksaan dalam api neraka? Adalah seorang yang disuruh untuk memakai sepatu dari api neraka. Ketika dia memakainya, mendidih sampai ke benaknya. Ini adalah azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab-azab yang lain? Kalau di dunia ini Jo preman sajowa walah takwi. Kadang-kadang kita digertak oleh suaranya. Kenapa kita tidak takut dari api neraka Kau muslimin dan muslimat yang berlaku Allah Subhanahu wa taala? Untuk itulah kita beramal. Kita menjauhi api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah yang harus kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat Tidaklah satu jiwa mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Itulah yang terjadi apa setelah kematian. Maka sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang dia menghitung-hitung dirinya dan dia beramal untuk apa setelah kematian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Bapak Ibu mudahkan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir dalam Masjid Al-Kautsar di Tanjung Pati 50 kota ini dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para pendengar dari Radio Rai di Kota Padang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran dan dimudahkan bagi kita untuk mengikutinya dan diberikan taufik kepada kita untuk menjauhi maksiat dan kesesatan sehingga kita bisa betul-betul sempurna mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa setelah kematian wallahu taala alam <clears throat> kita sambung beberapa waktu seperempat jam di dalam pertanyaan jika ada pertanyaan yang akan kita jawab <clears throat> Bagaimana cara bertobat dari dosa namimah? Bertobat dari dosa namimah sebagaimana yang kita sebutkan syarat taubat tadi ada empat. Karena hubungan namimah ini berhubungan dengan hak manusia. Maka kita minta maaf kepada orang yang telah kita rusak mereka. Wallahu a'lam. apakah sus apakah susahnya seseorang ketika sekaratul maut menampakkan orang tersebut banyak dosanya mohon penjelasannya sekaratul maut kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semua, semua kita akan menghadapinya dan semuanya terasa berat Akan tetapi yang kita lihat sebelum sakaratul maut kita melihat ada orang yang sulah, susah dan sulit. Ya. Wallahu alam. Kalau kita lihat bahwasanya dia adalah orang yang banyak dosa sebelumnya. Mudah-mudahan itu merupakan penghapus terhadap dosanya. Kita melihat ada orang yang sakit lama sebelum dia meninggal dunia. Ya mudah-mudahan itu adalah pengampun dosanya jika dia bersabar dan mengembalikan dirinya kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak sadar dan selalu terus dalam dosanya, khawatir kita itu merupakan tanda-tanda su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tradisi setelah kematian? Seperti selawat, yasinan tujuh hari setelah kematian. Pertama kita sebarkan kepada mereka ilmu. Kita ajarkan bahawa kita diperintahkan kepada Nabi kita eh, oleh Nabi kita untuk menjalankan sunnah. Dan hendaklah kita berfikir terhadap amalan yang bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Mana amalan yang bermanfaat? Bagi seorang anaknya adalah doa untuk orang tuanya. Atau bersedekah atas nama orang tuanya. Dan itu sampai sebagaimana hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahwa seorang anak berwakaf atau bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, pahalanya itu sampai. Adapun membuat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di samping itu adalah merupakan pembangkangan kepada Rasulullah dan itu juga adalah dosa khawatir itu akan membebani kepada mayat jika mayat itu mewasiatkan untuk melakukan hal yang sama wallahu a'lam Di tempat kami apabila seorang istri wafat maka hartanya dikembalikan kepada pihak keluarga si istri dan suami tidak dapat apa-apa. Bagaimana menurut Islam? Salah. Dalam harta warisan mana yang dimakan dengan harta warisan? Harta yang ditinggalkan harta milik semayat yang ditinggalkannya pada saat dia meninggal dunia. Itu harta warisan. Dia bawa dari dari orang tuanya, dibawa semasa gadisnya, dihadiahkan oleh pamannya. Dia dapatkan setelah dia dia menikah, semua milik dia itu ada harta warisan. Yang pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 12. Allah langsung yang menetapkan jatah masing-masing. Kenapa? Karena Allah maha mencipta, Allah maha mengetahui manusia yang rakus dengan harta. Maka manusia harus tunduk dengan peraturan ini. Tidak hanya kaum muslimin. Karena Al-Quran bukan hanya untuk kaum muslimin. Tapi ini adalah untuk semua manusia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan kitabnya adalah untuk seluruh manusia. Syahr Ramadan yang unzila fihi al-Qur'an huda lil nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keliru kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya orang orang Islam saja. Salah. Dia adalah kitab petunjuk untuk semua manusia. Maka tradisi yang seperti ini menyelisihi peraturan Allah maka tidak boleh kita mengikutinya Ustadz saya seorang operator komputer saya sering mengetik surat perjalanan dinas yang sebenarnya perjalanan itu hanya fiktif belaka karena saya se, se, uh, seorang bawahan saya tidak bisa menolaknya. Berdosakah saya Ustadz? Bagaimana cara jalan keluarnya? Ya, kita berdosa. Tolak. Maaf saya tidak bisa mencatatnya karena ini fiktif. Ya, Anda keluar silakan keluar. Ya, diancamnya untuk keluar dari uh, usaha itu, cari yang lain. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah sangat luas. Rezeki sangat luas. Rezeki kita Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh Allah. Semenjak kita berumur 4 bulan dalam kandungan orang tua kita. Jangan takut. Kalau Allah telah menetapkan, jangan cari dengan dosa. Berbohong adalah dosa. Ya, man ghasyana falaysa minna. Jangan khawatir. Kalau seandainya kita tidak bisa diusir atau dipecat, alhamdulillah kita dijauhkan dari dosa yang kadang-kadang kita tidak bisa menolaknya atau enggan untuk menolaknya ya kita terkadang lebih berbasa basi dengan dosa ketimbang dari ketaatan kepada Allah saya mau bertanya apakah dikatakan beriman seorang hamba yang selalu sabar dalam menghadapi orang yang kasar terhadap dirinya tapi dia tidak pernah sholat atau puasa tapi dia mengaku dirinya orang beriman. Orang beriman sholat. Orang beriman puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Janji pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa meninggalkan sholat dia telah kafir. Bagaimana dia katakan beriman kalau seandainya konsekuensi dari keimanan itu dia tidak lakukan? Ya. Bersabar disakiti oleh orang, orang kasar, khawatir kita. Apakah dia mampu atau tidak mampu? Orang yang sabar itu Bapak Ibu, dia mampu membalas tapi tidak mau membalas. Itu orang sabar. Yang menyakitinya orang besar, dia orang kecil. Ya. Allah sabah selaw alaih. Nah, itu orang yang tidak mampu Ya, ajis. Apa hukumnya kalau kita melakukan pinjaman di bank umum dan juga bank syariat? Itu kita ditimpakan bunga. Dan juga apa hukumnya melaksanakan kredit? Meminjam mengembalikannya melebihi dari apa yang kita pinjam sesuai dengan sepakatan sebelumnya, itu adalah riba. Bank syariah atau tidak syariah, bank umum atau tidak umum, itu adalah riba. Kalau ada bank umum yang meminjamkan tanpa bunga, boleh atau tidak? Bank konvensional meminjamkan kita. Ini uang tanpa bunga, boleh atau tidak? Kenapa? Karena tidak ada bunganya. Ya. Tapi kalau ada bank yang namanya bank syariah, tapi mengembalikan melebihi dari apa yang dipinjam. Riba. Walaupun katanya tidak ada riba di sini. Ya. Itu adalah riba walaupun tidak dinamakan dengan riba. Contoh namakan dengan margin atau apa namanya. Baik. Bagaimana dengan pelaksanaan kredit? Nah, Pelaksanaan kredit bagaimana? Kalau seandainya ada seorang kita punya showroom motor. Lalu dia menjualnya dengan langsung mengkredit kepada orang lain. Ya, boleh. Dia katakan, mau kredit berapa? Tiga tahun, harganya 20 juta. Boleh. Tapi pelaksanaan kredit yang ada pada kita tidak. Kita pergi ke showroom, kita bayar DP-nya, lalu finance yang yang membayarkan, namanya aja pembiayaan. Ya, yang melunasi kita berarti dia meminjamkan uang kepada kita untuk pelunasan. Lalu kita bayar kepada dia cicil. Ini adalah riba. Ya. Tapi kalau yang model tadi ya ada di antara kita punya showroom dia kreditkan kepada kepada kawan-kawan, oh bagus, hebat, ya. Itu adalah kemudahan karena meringankan. Bagaimana cara kita memperoleh husnul khatimah di akhir hayat? Dekat-dekatlah dengan husnul khatimah. Bukan dengan orangnya namanya. Ya. Tapi seorang akan meninggal dunia di atas kebiasaan yang dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam kondisi menyerah diri kepada Allah. Kalau kita ingin husnul khatimah dekat-dekatlah ketaatan kepada Allah, maka kita akan ditutup dengan bentuk ketaatan itu. Wallahu taala alam mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada dalam penyampaian saya kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf jika saya sampaikan ini adalah benar itu datang dari Allah dan Rasulnya. nya jika itu adalah salah, itu datang dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Dan saya mohon, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua. Dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan diberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal dengan baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته